Sebagaimana Nabi katakan, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Sebaik-baik atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan kita berharap mudah-mudahan Bapak sekalian semenjak langkah kaki Bapak Ibu dari rumah ke masjid. Langkah yang pertama mengangkat derajat. Langkah yang kedua menghapuskan dosa. Dan sampai kita duduk jangan di masjid ini, semenjak kita tahiyatul masjid, kemudian kita niat itikaf kemudian kita sholat dua rekaat qobliyah, kita sholat subuh, Lalu kita lanjut dengan duduk sebentar seperti ini. Mudah-mudahan semuanya telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ini adalah perdagangan yang sangat mahal. Kalau seandainya Nabi kita telah katakan ra'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya maka mudah-mudahan kita pun mendapatkan pula keutamaan dua rakaat fajar dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya sehingga sekali lagi bahwa duduknya kita di sini sesungguhnya adalah perdagangan yang sangat mahal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah Ya Rasulullah aku mendampingimu di jannah. Tentu seorang mukmin dan setiap mukmin ada kerinduan besar untuk menjadi ahlul jannah. Bahkan Allah Allah Subhanahu wa taala pun bagaimana menyemangati kita agar menjadi ahlul jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam rangka meraih ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam rangka meraih surga, hendalah kalian berlomba-lomba, kalian bersegera, bercepat-cepat. Bapak sekalian, karena surga nikmat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kusinya A'datul ibadi salihin libadiya salihin Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar telah aku sediakan untuk hambaku kata Allah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata seandainya Bapak Ibu pernah melihat semua keindahan di dunia maka keindahan di jannah belum pernah dilihat oleh mata manusia wala udhun sami'at dan belum pernah didengar oleh telinga manusia. Saatnya telinga kita pernah mendengarkan suara terbaik, cerita yang terbaik, maka semua yang di jannah di luar apa yang pernah didengarkan manusia. Bahkan wala khatra ala qalbin bashar. Sekalipun terlintas dalam hati manusia semua kenikmatan jannah di luar itu. Dan bahkan ada bonus Ketika seorang dia menjadi ahlul jannah itu an-nadru ila wajihillah Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wasiyadah. Bagi orang yang mereka berbuat baik di dunia ada tambahan eh, ada dia mendapatkan surga al-husna wasiyadah dan bonusnya dan tambahannya. Para ulama menerangkan Tambahan yang dimaksudkan adalah yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Melihat wajah Allah, bos sekalian, akan melupakan semua kenikmatan jannah. Kenikmatan jannah sudah luar biasa. Tapi begitu Allah perlihatkan wajahnya kepada hambanya, mukmin, maka kenikmatan melihat wajah Allah melupakan semua kenikmatan jannah. Ini kenikmatan tambahan. Bapak sekalian, akan lebih merindukan lagi seandainya kita di jannah dan bersanding dengan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih merindukan lagi. Seandainya Bapak sekalian kita bersanding dengan orang mulia di dunia ini, umpamanya kita anggap alu dunia itu mulia, Bapak Menteri, Bapak Presiden, kita bersanding dengannya itu kemuliaan. Bagaimana kita bisa bersanding dengan yang lebih mulia lagi? Ini para sahabat Nabi, para ulama, para sahabat, lebih-lebih Nabi kita yang mulia. Tentu ini kerinduan yang sangat besar. Perasaan begini, Bapak sekalian, adalah sifatnya seorang mukmin. Kita bisa dengarkan bagaimana ungkapan para sahabat Nabi. Ada seorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta habu ilayya min nafsi wa anta habu ilayya min waladi." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai bahkan dibandingkan dengan diriku sendiri. Dan begitulah mestinya seorang mukmin, Bapak sekalian, mencintai nabi kita bahkan di atas diri sendiri. Nabi tidak terima sana kecintaan kepada beliau masih dikalahkan dengan dirinya sendiri. Pernah satu saat sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau datang dan terus terang menyampaikan pada Nabi, "Ya Rasulullah, La anta ahabbu ilayya min kulli syai' ila nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai di atas segala-galanya ya Nabi, kecuali kecintaanku kepada diriku ya Rasulullah. Kata Nabi, lah ya Umar. Enggak ya Umar. Hatta akuna ahab ahabbu ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah. Umar pun begitu cepat berubah. Al-an ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah. La anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Nabi, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, cinta Anda, iman Anda telah sempurna. Beliau pun katakan, ya Rasulullah, kata orang ini tadi, la anta abu ilayya min waladi. Engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan anakku sendiri ya Rasulullah. Mencintai Nabi di atas segala-galanya, Bapak sekalian, itu kewajiban seorang mukmin. Allah SWT katakan an nabiyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih diutamakan di atas diri-diri kaum mukminin sehingga Rasulullah SAW hendaknya diutamakan, dijunjung tinggi, dimuliakan di atas diri-diri kaum mukminin sendiri. Ini sebuah tuntutan Para ulama menjelaskan barang siapa yang mereka belum mengutamakan Nabi di atas dirinya sendiri, maka sungguh ini masih merupakan kekurangan iman seseorang. Dan Nabi pun telah katakan pula dalam banyak hadis, "Waladhi nafsi biyadi la yu'minu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi. Demi Allah yang jiwa ku ada di tangannya, tidaklah seorang dia dikatakan telah mencapai iman yang sempurna sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan kepada ayahnya dan kepada anaknya. Dalam hadis yang lainnya, min ahlihi wa malihi wa nasi ajumain dibandingkan keluarganya, hartanya, dan semua manusia yang ada. Bahkan, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam seandainya kita lebih mengutamakan kecintaan kepada apa dan siapa melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mengancam dengan ancaman, yaitu adab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwa wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian khawatirkan, harta yang kalian usahakan, Perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Itu dan tempat tinggal yang kalian ridhoi itu semuanya ini apa dan siapa ringkesnya lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan upaya meninggikan kalimat Allah ini jihad di jalan Allah silahkan tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya yaitu keputusannya yaitu azabnya dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang fasik. Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka sudah semestinya seorang mukmin belajar bagaimana kita mencintai Nabi di atas segala-galanya. Kita lanjutkan perkataan sahabat tadi yang merindukan Nabi. Ya Rasulullah, sungguh Anda lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku dan dibandingkan dengan anakku. Wa ini na fil bait faskuruka fama asbiru hatta ati faangduru ilaika. Ya Rasulullah, saat ketika aku sedang di rumah, lalu nyut ingat Nabi, lalu terlintas ingat beliau, saya tidak bisa bersabar ya Rasulullah. Sampai aku datang kemudian melihat engkau. Baru lega. Begitu kerinduan para sahabat. Dan cerita ini berlanjut Pak sekalian. Itu ketika di dunia begitu ada kerinduan tidak bisa bersabar dan begitulah sifatnya orang yang ada kerinduan Bapak Ibu insya Allah bisa merasakan saya ada bapak ibu putranya yang merantau di luar kota atau di luar Jawa. Oh, tahu-tahu ada kerinduan yang menyusup di hati. Insya Allah bila punya uang, besok pagi langsung beli tiket, langsung pokoknya pergi. Untuk segera bertemu. Itu sifatnya orang yang punya kerinduan. Ah, sahabat ini pun begitu. Gak bisa bersabar menahan rindunya dengan Nabi. Tapi Nabi ya Rasulullah, Ida dakartu mauti wa mautak. Jika aku mengingat kematianku dan kematianmu ya Nabi. Dan setiap kita pasti akan meninggal. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun nabi yang paling mulia, seandainya ada manusia yang layak tidak meninggal, tentu Nabi paling layak untuk tidak meninggal. Tapi telah menjadi ketetapan Allah, innaka mayyitun wa innahu Ya Muhammad, engkau pasti akan meninggal akan wafat. Sebagaimana manusia juga semuanya akan wafat. Ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu Umar merasa kalut Padahal Umar sudah tahu telah dekat ajalnya Nabi dengan turunnya surat Ida ja'a nasrullah wal fatah. Begitu Nabi wafat, semua para sahabat terasa gelap hatinya. Semua merasa luar biasa perasaan yang melandanya. Sampai Umar dengan wajah yang mangar-mangar, dia menguluskan pedang dia ancam kepada setiap orang yang akan mengatakan Muhammad telah wafat akan aku penggal kakinya. Akan aku potong kakinya. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian memastikan wafatnya Nabi. Kemudian mencium kening Nabi yang mulia. Kemudian mulai menghadap manusia. Setelah memerintahkan Umar, ya Umar duduklah. Dan Umar tidak mau, dan Umar tidak ya ini menggapai. Nggak dianggap perkataan Abu Bakar. Mulai pidato Abu Bakar. Ayuhan nas, mangkana ya butuh Muhammadan, fa inna Muhammadan khatmat. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu beliau bacakan ayat Wa ma Muhammadun illa rasulun qad innaka mayitun wa innahu mayitun. Ya Muhammad engkau akan wafat dan semua manusia akan wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli Dan Muhammad itu tidak lain kecuali hanya seorang rasul. Yang telah berlalu rasul-rasul yang banyak. Dulu pernah ada Rasul Nuh, ada Rasul Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Semuanya pun telah wafat pula. Kecuali Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan turun di akhir zaman. Engkau mati sebagaimana mereka telah mati pula. Afaimata au kutila, apakah seandainya Muhammad itu wafat atau terbunuh, ala aqabikum, lalu kalian akan kembali kafir, kembali murtad. Ketika mendengar ayat ini dibacakan Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan ayat ini baru turun saat itu. Lemes langsung Umar, tidak kuat lagi menyangga badannya, dia pun kemudian terjatuh sang kekasih telah pergi meninggalkan selamanya di dunia ini. Bapak sekalian, kita semuanya akan wafat. Dan ketika kematian datang, tidak seorang pun bisa menghadang. Kalla idza balagati taraki wa man وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى Di antaranya Allah katakan, كلا إذا بلغت التراقي Ingatlah wahai para hamba Allah saat ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Wakila menrok dan dikatakan mana ada orang sanggup menyembuhkan lagi. Walaupun dia dokter spesialis dikumpulkan ribuan dokter. Walaupun dia seorang jenderal yang kalau dia menghadapi musuh pasti bisa menghalaunya saat kedatangan malakal maut, nggak ada seorang pun yang sanggup untuk menolak kedatangannya. Wadana annal firaq. Saat ketika dia telah yakin bahwa dia akan pisah, akan tinggalkan dunia dan segalanya. Uang yang triliunan, keluarga besarnya, sahabat karibnya, istri kekasihnya, kemudian anak-anak yang dia cintai, semua akan ditanggalkan. Yang diawali dengan bertautnya betis dengan betis. Hari itulah dia yakin pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu taala. Lalu Allah ingatkan, "Wahai hamba Allah, lihatlah persiapan Anda ketika Anda menghadap Allah, bagaimana Anda? Apakah nasib Anda akan seperti yang dikatakan oleh Allah, fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa apakah Anda akan datang sebagai orang yang datang tanpa membawa pembenaran agama, tidak punya amal walaupun sekedar salat, yang dibawa adalah pendustaan agama dan sikap berpaling dari agama Allah. Oh, alangkah celakanya seperti orang seperti ini. Sesungguhnya sekalian, saat kita menghadap Allah, kata Allah ada tiga kondisi manusia فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم Adapun seandainya orang itu datang kepada Allah sebagai muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah. Selalu mendekat pula kepada Allah. Dengan amalan wajib dengan amalan sunnah. Dia sangat antusias. Ibaratnya dia mendekat dengan cara berlari dan bersemangat. Dia ada mentalnya mental pelomba, sang juara, sabikum bil khairat. Orang yang mereka punya antusias besar untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan Allah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah pun akan suka bertemu dengan dia. Orang yang mereka datang kepada Allah sebagai mukarrabin, dia akan mendapatkan faraihanun hanun, wa raihanun wa jannatun naim. Kebahagiaan raga, kebahagiaan jiwa dan kenikmatan surga yang dijanjikan Allah taala. Dari semenjak dia di dunia sampai kelak dia meniti ini jannah, mendapatkan jannah. Adapun apabila Anda datang sebagai ashabul yamin, ini pula masih orang beruntung. Dia mendekat kepada Allah tapi tidak sehebat yang pertama. Ibaratnya dia mendekat dengan berjalan. Dia sederhana. Dia adalah muk, eh, muktasidun. Orang yang mereka sederhana dalam beragama. Cukup melaksanakan yang wajib. Yang sunnah sekali-kali tapi tidak punya perhatian yang besar dan dia tinggalkan yang haram, bagi dia cukup seperti itu. Ini pun masih orang yang untung. Tapi kalau kita datang sebagai orang yang ketiga, minal mukadzibin dhalin sebagai orang yang mendustakan agama lagi menempuh jalan yang sesat fanuzulumin hamim hidangannya pun dari segala neraka jahanam Hidangannya dari air yang sangat mendidih. Watasliatu jahim. Dan dia akan dilemparkan ke dalam jahanam. Allah akan perintahkan kepada malaikat. Khuduhu. Fahullu. Thummal jahima sallu. Wai malaikat tangkaplah dia. Belenggulah dia. Dan lemparkan dia ke dalam jahanam. Oh sekalian, setiap kita pasti akan wafat dan perhatikan bagaimana saat kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Kata sahabat ini ya Rasulullah, Ida dakartu mauti wa mautak. Kalau saya sudah mulai mengingat kematianku dan kematianmu ya Rasulullah. Araftu Ida dakhaltal jannata rufi'at ma'an nabiyyin. Saya tahu ya Nabi, seandainya engkau pun Pasti engkau akan masuk jannah dan pasti akan diangkat ke surga yang paling tinggi bersama dengan para nabi. Wa idza dakhaltul jannata itu, Tapi ya Nabi, seandainya aku pun masuk surga, aku khawatir ya Rasulullah. Seandainya aku tidak bisa lagi bertemu denganmu ya Rasulullah. Bos kalian, lihatlah kerinduan sahabat ini. Bagaimana ingin bersanding kepada Nabi yang mulia. Di dunia masih bisa berkontak fisik, ketemu fisik. Jika kangen, jika rindu, dan kangennya pun semakin hebat. Tinggal datang kepada Nabi, melihat wajah beliau selesai. Tapi ketika di akhirat, surga bertingkat-tingkat Singkat yang satu dengan tingkat berikutnya, sejarah antara langit dan bumi. Bagaimana saja Nabi di tingkat yang paling tinggi, kemudian kita di tingkat yang apalagi yang paling rendah, bagaimana kita berkhayal akan bisa bertemu dengan Nabi. Itu yang membuat para sahabat sedih. Yang membuat para sahabat betul-betul merasakan beratnya, bagaimana rindunya, bagaimana ketika kelak tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Bapak sekalian, apabila kita ini untuk bersanding Nabi, harus beramal yang setara dengan Nabi, biar kita bisa bersanding, atau setara dengan para sahabat, bisa bersanding dengan para sahabat, kira-kira mungkin nggak Pak? Kira-kira mungkin nggak? Kata orang Jawa, mbok nganti mencret, nanti celeteng, nggak mungkin kita akan bisa itu menandi atau bersanding atau sepadan dengan amalnya Nabi dan para sahabat. Tapi masya Allah, bos kalian ada satu celah, ada satu celah yang bisa mengantarkan kita yang rendahan seperti ini bisa diberikan kesempatan bersanding bertemu dengan Nabi. Walaupun tentu tidak tiap hari, tidak bersanding setiap saat, tapi ada saat-saat kita bisa bertemu, bersanding dengan setingkat Nabi dan para sahabat. Nabi pun diam. Sampai Jibril datang dengan membawa ayat wa wa rasula. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia senantiasa, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sampai detik kematian dia. Sampai detik kematian dia. Karena amal itu akan ditutup dengan penghabisannya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan ditutup dengan akhirnya. Seandainya kita Masya Allah hari ini atau saat ini orang yang ada rindu kepada Nabi. Kemudian kita beramal yang sangat banyak. Terus begitu sampai sejengkal kita makan masuk surga ternyata kita beramal amalnya ahlunar, maka kita akan dimasukkan ke neraka dan kita pun dibatalkan untuk menjadi ahlul jannah. Inna rojula kata Nabi, layak malu bi amali ahli jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' Fayusbiku alil kitab Fayak malu bi amali ahli nar Fayadkhuluha Sungguh ada orang yang dia itu beramal dengan amalnya ahlul jannah sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal kata orang Jawa nyun ngapunten tinggal saknyuk itu masuk jannah oh masya Allah tapi ternyata kemudian dia tutup dengan amalan ahlunar dia tutup dengan amalan ahlunar fayadkhuluha kata Nabi dia pun masuk ke dalam neraka? Apa mungkin? Apa memangnya Allah dolim? Ada orang yang mereka dari awal amalnya alul jannah, tahu-tahu berakhir dengan amalnya alunar. Dijelaskan dalam perkataan Nabi kita yang mulia sekalian, amal ahlul jannah fima yabtu linas. Apa yang nampak dalam pandangan mata manusia. Boleh jadi onten tiang yang dia amalnya itu masya Allah kelihatan oleh manusia ketika berkumpul manusia oh amalannya kayak waliullah kayak wali hebat saleh takwa itu ketika dalam pandangan mata manusia ternyata begitu dia di kamar dia di balik mata manusia nggak ada lagi yang melihat dia tenggelam dalam muharramat ini yang sering sekali membuat hidup manusia terbalik. Taunya orang soleh, Masya Allah. Apa ada? Nabi yang mengatakan sendiri. Nabi yang mengatakan sendiri. La La'a'lamanna akwaman min ummati. Ya'tuna yaumal qiyamati. Bil hasanati amsali jibali tiamata bayda. Fayaja'aluha Habaan Mansura. Saya tahu, saya benar-benar tahu kata Nabi. Bahwa ada di kalangan umatku ini satu kaum yang dia akan datang kelak di hari kiamat dengan pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Dikatakan gunung Tiamah yang putih itu gunung di Mekah yang berjarak panjang sehingga gambaran pahala itu besar dan banyak. Tapi alangkah sangat tragisnya nasib orang ini. Kenapa? haba'an Allah jadikan amalnya itu ludes. Bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Para sahabat yang mendengar kalimat Nabi itu miris. Sangat miris. Alangkah sangat khawatirnya kalau dia bagian pada mereka maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, sibhum lana, jalihim lana, Allah nakuna minhum wa nahnu la Ya Rasulullah, tolong terangkan tentang mereka ya Nabi, sifatkan siapa mereka itu ya Nabi. Biar kami tidak termasuk golongan mereka sedangkan kami tidak tahu. Apa kata Nabi sallallahu Amma innahum ikhwanu amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu kawan-kawan kalian. Bahkan dari kulit-kulit kalian minal muslimin. Hebatnya lagi Bapak sekalian, wa yakhuduna minal laili kama takhudun. Mereka itu Masya Allah Salat malam sebagaimana kalian salat malam Ini luar biasa Walakin nahum, tetapi mereka itu kata Nabi, Ida khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi kalau mereka sudah di balik mata manusia, mereka larut tenggelam dalam keharuman. Larut tenggelam dalam dalam keharuman. Apa mungkin? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi di zaman kita sekarang ini Bapak sekalian, Bapak Ibu bisa masuk kamar, ceklek, pintu dikunci, bisa berjam-jam di kamar, maksiat. Ada HP, ada komputer, ada internet, bisa melakukan apapun yang akan dia inginkan. Semuanya maksiat atau maksiat-maksiat yang lainnya. Di, di depan mata manusia soleh, bertakwa, masya Allah. Tapi di luar kemudian di balik mata manusia dia tenggelam dalam muharramat. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sehingga para ulama katakan hendaknya perhatian kita kepada hati kita betul-betul sangat diperhatikan. Itu menunjukkan adanya kerusakan hati. Kata para salaf, para ulama kita mengatakan, Inna dhunubal khalawat asbabul intikasat. ahia asru, ahia asrul intikasat. Dosa-dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Itu menjadi akar penyebab hidupnya manusia terbalik. Terbalik. Hatinya tadinya mencintai Nabi, tahu-tahu membenci Nabi. Hatinya tadinya dia asalnya orang taat, tahu-tahu dia kemudian bergelimang dengan kemaksiatan. Ini buah daripada kemaksiatan walaupun dia lakukan dengan tersembunyi. Walaupun dilakukan dengan cara tersembunyi, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau terang-terangan dia tunjukkan pada manusia. Kata sahabat ini kita lanjutkan, ya Rasulullah, Bagaimana aku bisa bertemu denganmu pada hari yang boleh jadi surgamu paling tinggi, sedangkan surgaku boleh jadi di tempat yang berbeda dengan Anda. Sampai Jibril turun, barang siapa yang senantiasa membaca ayat, barang siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama. Ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin was wassalihin. Mereka itulah yang akan bersama dengan para nabi ya orang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka itu sebaik-baik teman. Bapak sekalian, kecintaan kita kepada Nabi akan bisa mengangkat kita kesempatan bertemu dengan Nabi. Dengarkan Bapak sekalian komentar Anas bin Malik setelah mendengarkan sabda Nabi anta ma'aman ahbabta. Datang seorang Arab Badui. Atau datang seorang yang dia mengatakan dengan terus terang. Pertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah. Mata sa'ah. Ya Nabi. Kiamat itu kapan sih datangnya? Kiamat itu kapan sih datangnya? Bos sekalian? kira-kira Nabi bakal menjawab kapan datangnya kiamat gak? Kira-kira. Jawab muatan. Enggak. Karena memang Nabi nggak tahu ilmu kiamat itu hanya ada di Allah Ta'ala. الناس عن الساعة sa'ati qul innama qul innama ilmuha الله Manusia bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang kiamat, katakanlah ilmu tentang kiamat ada di sisi Allah taala. Sehingga ketika Jibril datang kepada Rasul sebagai seorang yang mencari ilmu, penampilan seorang pencari ilmu, manusia datang pada Nabi sebagai seorang manusia yang ingin belajar. Pertanyaan Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anisa'ah." Ya Muhammad, habarkan kepadaku tentang as tentang kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu. Bapak sekalian, sehingga seandainya ada orang yang mereka mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan sekian, atau bahkan hari sekian, jam sekian, itu adalah ilmu dobos. Pasti tukang mitro kalau ada yang percaya itu kebangetan dan super kebangetan kalau dia muslim. Ada dikabarkan kiamat akan terjadi tahun sekian. Hebatnya, luar maksudnya hebatnya, dungunya maksudnya itu sudah tahu begitu ribut buat bunker, belanja ke supermarket, ngumpulkan bahan-bahan makanan. Wong kiamat itu hancurnya dunia dan seisinya kok ribut buat bunker, Teman kumpul-kumpul makanan, dikira kiamat itu apa? Bapak sekalian, tentang kiamat tidak ada yang tahu. Dan kita tahu nggak tahu kiamat pasti terjadi. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu pasti akan datang dan tidak diragukan lagi. Tapi kiamat ini sangat dahsyat dan membutuhkan persiapan. Kiamat ini sangat dahsyat dan membutuhkan persiapan. Barang siapa yang dia datang tanpa persiapan, maka dia pasti celaka. Harinya sangat dahsyat kata Allah taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وي manusia kata Allah Bertakwalah anda kepada Allah Salatlah puasalah, zakatlah, hajilah, taatlah, jangan maksiat, bertauhidlah, jangan musyrik, imanlah, jangan kafir, konsistenlah, jangan munafik. Untuk apa ya Allah perintahkan hambamu untuk bertakwa kepadamu? Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat kata Allah. Hari-hari yang anda akan melihat setiap ibu-ibu wanita yang menyusui akan dia buang sesuanya. Setiap yang hamil akan berguguran kehamilannya. Anda lihat manusia bagikan orang yang mabuk sempoyongan, tapi mereka bukan sedang mabuk, akan tapi sedang digoncang dengan adab Allah yang sangat pedih. Bos kalian, datangnya kiamat membutuhkan persiapan. Kalau seandainya Bapak Ibu datang hanya bermodalkan harta yang banyak, pangkat yang tinggi. Jangan nyesel kalau nanti meratap dengan ratapan yang Allah kabarkan. Ma'agna anni malia halaka anni sultaniya. Aduhai, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Komentar para ulama kitab sekalian, dual ini ambisi kepada harta ambisi kepada kekuasaan ini yang sering menghancurkan agama seseorang. Yang sering menghancurkan agama seseorang. Bahkan daya rusaknya kepada agama ini lebih dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan dengan dua serigala yang lapar dilepas ke seekor domba. Kira-kira gimana Pak? Dua serigala lapar, kemudian ketemu dengan seekor domba. Bagi domba ini bahaya nggak? Oh tentu sangat bahaya. Iso dicaplok, diuntal, nggak ada lagi sisonya sama sekali. Laper, serigala lapar lagi. Tapi kata Nabi ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka min khirsil mar'i alal mal wa syarafi lidini dibandingkan orang yang mereka itu ambisius kepada harta dan mereka itu gila hormat. Pengen jadi terdepan, pengen menjadi pemimpin, tidak mau di belakang, pokoknya harus pegang. Dia juga betul-betul ambisi dengan harta. Orang yang kayak gini nyon ngapunten bapak sekalian itu bisa agama pun dijual. Ya biudinahu bi aradi minat dunia Kata Nabi, akan datang fitnah gelap sampai orang menjual agamanya hanya untuk mendapatkan potongan-potongan dunia. Mas kalian, sungguh Allah sangat bahaya ambisi manusia kepada dunia. Datangnya kita dari kiamat itu butuh persiapan dan modalnya kata Allah takwa. Yang lainnya nggak berguna lagi. Yaumala yang fa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Wahai hamba Allah ingat, akan datang hari-hari harta Anda berapapun, anak Anda siapapun dan kaya apapun tidak lagi berguna kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka yang ditanyakan Nabi Masya Allah yang paling bermanfaat. Wahai hamba Allah, ma'a'data lisa'ah. Apa sih apa sih yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kiamat itu kamu tahu nggak tahu, itu pasti akan terjadi. Tapi yang penting apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kata dia ya Rasulullah dalam suatu riwayat kami tidak mengumpulkan sholat sunat yang banyak kami tidak mengumpulkan puasa sunat yang banyak tapi modalku ya Rasulullah hubballahi wa rasulih. Cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Nabi kemudian mengeluarkan maklumat yang sangat membuat Anas Masya Allah gembira besar. Apa itu? Anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama orang yang Anda cintai. Kata Anas, ma farihna ba'dal islami farhan asyad tu min kaulin Nabi sallam anta ma'aman ahbabta. Saya tidak ada kegembiraan yang aku rasakan semenjak aku masuk Islam yang lebih besar setelah keislamanku ini melebihi aku mendengar hadis Nabi anta ma'aman ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Fauhibbullaha fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau lam a'mal bi a'malihim kata Anas sekalian saya mencintai Allah saya mencintai Rasulullah saya mencintai Abu Bakar dan Umar dan saya berharap kami bisa bertemu dengan mereka, bersanding dengan mereka. Walaupun aku tahu persis bahwa amalku tidak mungkin akan sebanding dengan mereka. Oh, masya Allah. Kalau kita untuk bersanding Nabi dan para sahabat sekalian, harus kita beramal sekualitas amal mereka. Nyun ngapunten, insya Allah nganti kiamat niku badai sakit ngungkuli. Tapi ada satu celah yang bisa mengantarkan kita bersanding dengan mereka. Yaitu hubbullah wa hubbur rasulih. Cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul yang Ini kesempatan yang luar biasa. Tapi sekalian, dikatakan dalam pepatah, laisa sya'nu antuhibba walakina sya'nu antuhab Masalahnya itu bukanlah Anda bilang saya mencintainya. Tapi masalahnya itu apakah Anda dicintai? Kira-kira maksudnya bagaimana Pak? Cinta itu butuh bukti. Kalau anak saya bilang cinta, cinta, cinta, niku nyon ngapunten sakit dados cinta gombal. Hanya cinta ungkapan, Yahudi dia mengklaim cinta kepada Allah. Kemudian orang musyrik mengklaim cinta kepada Allah, tapi Allah semuanya tolak. Karena cintanya nggak standar, nggak seperti yang Allah inginkan. Cinta kepada Nabi pun butuh bukti, bos kalian. Bukti diantaranya adalah bagaimana dia siap korbankan apapun demi kecintaannya kepada Nabi yang mulia salam yaitu berkaitan dengan li'ilali kalimatillah. Suhaib Ar-Rumi Ya, udah masuk surga. Semenit lagi. Masya Allah. Ya waktu surga itu jedul matahari tapi kita nggak boleh langsung sholat pak. Lang kita tunggu sebentar baru kita nanti sholat. Nyon ngapunten sekedap cerita setunggal di Gimawon. Suheb Ar-Rumi ketika dia mau hijrah dari Mekah ke Madinah dicegat di tengah jalan. Apa kata mereka? Suheb, kamu dulu masuk sini kere lo. Kamu dulu masuk ke Mekah itu kere lo. Melarat kere nggak punya apa-apa. Sekarang harta kamu mau kamu bawa keluar. Oh kami nggak ridho. Apa kata Suheb? Quraisy. Kalian tahu saya ini pemanah. Saya ini pemanah. Kalau saya mau akan lepaskan panitia satu persatu pada kalian. Silahkan hadapi. Tapi kalau kalian mau, hartaku akan aku serahkan semua kepadamu. Bahkan akan aku tunjukkan di mana letak harta simpananku. Ambil. Dalam rangka dia rela dari berjalan dari Mekah ke Madinah, pintan kilo pak. Mekah Madinah pintan kilo sekitar tidak kurang dari 450 kilo Jogja eh, Jogja Solo kalau Jogja Pak tapi asli pun Soekarjo tadi yang Soekarjo Jogja Solo Jogja Solo itu kira-kira 5, 50 atau 60 kilo ah kalau 450 kilo kira-kira itu ya sudahlah 9 kali Jogja Solo itu mboten nenten bis antar kota atau provinsi, nggak ada sepur, apalagi pesawat terbang, onteni pun engklek atau naik onta kalau punya, itu pun perlu dengan deg-degan teratapan. Mau nenten malih seperti sekarang, dikit-dikit Indomaret, dikit-dikit Alfamaret, dikit-dikit warung kelontong, bisa beli minum, beli snack, segala apa, enggak. Suhaib Arumi rela untuk tinggalkan semuanya Kemudian berjalan menuju ke Madinah. Tapi ini perjalanan yang lebih berharga. Sampai Suheb Arumi di Madinah, oh dipeluk hangat Nabi, dicium Nabi dan dikatakan Rabi hal bayu ya abayahya. Rabi hal bayu ya abayahya telah beruntung perdaganganmu wai Abu Yahya telah beruntung perdaganganmu wai Abu Yahya perdagangan apa yang Suhaib Arumi lakukan, dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia berdagang dengan Allah, setiap jualannya akan dibeli Allah dengan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila af'afin kathirah. Dan gak ada tengkulak yang siap membeli dagangan dengan keuntungan segitu. Maka Osman pernah datang dengan onta seribu di atas onta barang dagangan. Saya wuniku nek dipun parkir di jejer saking namiro takkan pun pak. Sewu, sewu onto di Jejer itu dari sini sampai mana? Itu kata Osman semua yang ada di atas onta ini aku jual kepada Allah alias aku gratiskan kepada muslimin. Masya Allah. Sekalian, itulah para tujarul akhirah. Orang-orang mereka berdagang untuk mendapatkan akhirat. Dan itulah diantara bukti para sahabat mereka sangat mencintai Nabi. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa bersanding dengan Nabi, dengan para sahabat. Walaupun kita tidak mungkin bisa beramal sekualitas amal mereka. Kita berdoa bagi sekalian untuk diri kita, untuk kaum muslimin, untuk para orang tua kita, untuk para pemimpin kita, dan untuk orang-orang yang berbuat baik para kita. Termasuk diantaranya kepada ini para bapak kita yang telah memfasilitis kita, membangunkan masjid, menyediakan segala-galanya. Ini sebuah kebaikan mudah-mudahan Allah membalas dengan lipatan kebaikan dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita sebagaimana kita berkumpul di sini di tempat yang mulia dalam rangka mencintai Nabi, kita dikumpulkan kelak pula di yaumul kiamah di jannatul naim. Matur sangat kepada semua pihak dan minta maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih banyak. wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.